Kalau pembahasan dari sifat al-hams dan al jahar itu berkaitan dengan mengalir atau tidaknya nafas, maka sifat asyiddah, ar-rakhawah dan al-bainiyah maka tinjauannya adalah dari sisi mengalir atau tidaknya suara. Mengalir atau tidaknya apa? Suara. Berarti ada huruf-huruf yang mengalir padanya suara ketika mengucapkannya dan ada pula huruf-huruf yang tidak mengalir padanya suara huruf tersebut ketika mengucapkannya. Itu saja. Pahami? Baik, mari kita lihat rincian masing-masing dari sifat tersebut. Yang pertama asyiddah juga disebut dengan asyadid. Syadid. Asyiddah lughatan al-quwwah. Asyiddah lughatan al-quwwah. Kata asyiddah secara bahasa maknanya adalah al-quwwah. Yaitu keras. Wasilahan inhibas jarayan as-sauti natijata ghalqil makhraj. Adapun secara istilah maka asyidah itu maknanya adalah tertahannya aliran suara pada makhraj disebabkan karena tertutupnya makhraj disebabkan karena terkuncinya makhraj inilah yang menyebabkan suara tertahan tidak mengalir hurufuha hurufnya samaniyatun majmu'atun fi qawlihi ajidu qattin bakat Hurufnya ada delapan yang terkumpulkan pada ucapan mereka itu para ulama alidu qatin bakat. Itu apa? Alif, jim, dal, qaf, bo, ba, kaf, ta. Kesemua huruf ini yang delapan ini kalau kita ucapkan bila dia sukun maka tidak mengalir padanya suara. Alif, a, jim, ad. Dikalkulakan jadi aj, dal, al, ad. Dikalkulakan jadi ad. Ya. Qaf, ab, ba, kaf, Ta'at. Nah, ya, semua dari kedelapan huruf ini masing-masingnya kalau diucapkan ketika dia sukun maka tidak mengalir padanya apa? Suara. Nah, difahami di sini itulah makna dari apa? Asyiddah. Huruf-huruf yang tidak mengalir padanya suara ketika mengucapkannya. Disebabkan karena makhraj telah tertutup. Sehingga suara tidak mendapati jalur keluar dari suara itu. Oleh karena itu menyebabkan suara huruf tertahan. وتوضح الصورتان التاليتان شدة في الجيم والكاف كنموذج للأحرف الشديدة dan dua gambar berikut ini akan menjelaskan Saifan Ashiddah pada huruf Jin dan Kaf. Nah, sebagai contoh untuk huruf-huruf syiddah. Ya, perhatikan pada layar Asyadi شديدة الشدة هي انحباس جريان الصوت عند نطق بالحرف الشديد نتيجة غلق المخرج. Kami contoh jim di sini. Makhraj jim di mana? Wasat al-lisan dan berkan pada al-halakul a'la. Ya. Nah, ketika kita ucapkan ad wasat lisan telah mengetuk al-halakul a'la seperti ini gambar, maka suara yang keluar dari pita suara, maka dia akan mendapatkan ya jalur dari suara tersebut tertutup, terbendung, terkunci. Sehingga suara tidak mengalir padanya. Ya, suara tidak mengalir padanya. Inilah sifat dari huruf jim yang fasih. Nah, dorongan suara yang berada di belakang jin, eh, di belakang, yang ada di belakang makhraj jin tersebut, suaranya banyak di sini. Volume suara itu besar di sini. Cuma karena sudah tertutup ketika makhraj jin menutup jalan dari apa, suara tersebut. Oleh karena itu, al-Arab untuk melepaskan ya, adanya dorongan tekanan suara ini mereka melepaskannya dengan mengkalkalakan jim itu. Aja tadi aj suara dari sini mau keluar tidak bisa. Volume cukup besar. Banyak suara yang tidak keluar. tidak bisa kan tertutup rapat sudah makrotnya. Aj. Nah, itu akan menimbulkan apa? Menimbulkan dorongan. Tekanan di belakang makrot ini tekanan. Maka untuk melepaskan tekanan tersebut, maka al-arab mereka melepaskannya dengan mengkolkolahkan huruf jim tersebut sehingga menjadi aja aja ja ji ju aja difahami nah ini yang dimaksud dengan apa asyiddah oleh karena itu huruf jim yang fasih ketika diucapkan ketika dia sukun tidak mengalir padanya apa Suara, suara ad, ad. Kalau kolkolan lain lagi berkala Nah, tidak sedikit pun suara yang keluar darinya karena makroj telah tertutup dengan begitu rapatnya. Ad, ad. Nah, Fahami? Nah. sebalik kitabnya. Demikian pula pada gambar oh, untuk kaf. Absolisan telah mengetuk al halakul a'la bagian yang lahmi dan azmi maka jalur suara tertutup rapat ak nah, lihat ak ak tidak sedikit pun suara yang bisa keluar darinya karena makhraj telah terkunci, terbendung, tertutup dengan begitu sempurna. Ya, Nah, kemudian dorongan suara, tekanan suara yang berada pada belakang makhraj pada huruf kaf itu dikeluarkan, dilepaskan oleh al-Arab dengan apa? Mengalirkan nafas. Ak, ak, hmm, suara mau keluar, ak, nggak bisa. Menimbulkan tekanan dan dorongan. Dan al-Arab untuk melepaskan tekanan dan dorongan tersebut dengan melepaskannya dengan menghembuskan nafas. Ak, ak, pahami? Demikian pula tak ad ad melihat ad tidak ada suara sedikit pun yang bisa keluar. Terjadilah dorongan tekanan suara tersebut di belakang makraj maka al untuk melepaskan dari tekanan dan dorongan itu menghembuskan nafas. Dilepaskan dengan menghembuskan nafas. Ad ad الشدة كلها مجهورة إلى الكافة والتاء فهما من حروف الحمس حروف الشدة حروف الشدة yang jumlahnya enam berapa itu jumlahnya? delapan ya Rusyidah yang jumlahnya delapan itu semuanya dia huruf majhur. Apa maknanya majhur? Tidak mengalir padanya nafas. Ya, tidak mengalir padanya nafas. Kecuali dua. Kecuali dua dari huruf asyiddah yang Ketika mengucapkannya mengalir pada nafas, itu apa? Kaf dan ta. Kaf dan ta. Nah, kaf dan ta terdapat pada sifat al Nah, ya. Wa taqsim atali yuwaddihu dhalik. Dan pembagian berikut akan menjelaskan hal itu. Lihat pada lembar berikutnya al-huruf syadidah Al-huruf syadidah itu huruf-huruf yang tidak mengalir padanya suara terkumpulkan dari ucapan kita ajidu qattin bakat huruf syadidah ini dari sisi mengalirnya nafas dan tidak mengalirnya nafas dia terbagi menjadi dua kelompok ada kelompok yang majhurah yaitu huruf-huruf dari huruf-huruf syadidah yang tidak mengalir pada nafas yaitu Qutbu Jaddin ditambah dengan Hamzah. Ya. ketiga qaf ab tidak mengalir padanya apa? Suara juga tidak mengalir padanya nafas. Ab ta ab tidak mengalir padanya suara demikian pula tidak mengalir padanya apa? Nafas ab ba ab dari dua syafatain. Ad tidak mengalir padanya suara demikian pula nafas. Ad juga sama. Dan hamzah a a ya, tidak mengalir padanya apa suara dan nafas. Sehingga huruf-huruf syadid, huruf-huruf syadidah atau huruf syiddah itu sebagiannya dia syadidah dan majhur majhura. Apa makna majhura? dan mengalir padanya nah, nafas. Dari sisi mengalir tidak nafas, maka dia tidak mengalir pada nafas. Kecuali dua saja. Dari huruf syiddah tersebut, yang mengalir pada nafas, yaitu kaf dan ta. Huruf kaf, dari sisi mengalir suara dan tidaknya, maka dia tidak mengalir suaranya ak. Tapi mengalir padanya apa? Nah, nafas. Ak. Demikian pula tak yang tidak mengalir padanya apa? Suara. Tapi yang mengalir padanya apa? Nafas. At. Nah sehingga huruf, huruf syadidah itu ada yang mahmusa, Ada yang mahmusa, ada yang mengalir padanya apa? Nah, nafas. Fahami? Nah. Baik. Faham ini? Faham ya? Wa tuwaddihu suratan taliyatan انطلاق الصوت بعد انحباسه في الحرف الشديد المجهور dan gambar berikut akan menjelaskan intilaqus saut terlepasnya suara mengalirnya suara ba'da inhibasihi setelah tertahannya suara itu في الحرف الشديد فله شديد شدة المجبورة يا مجبور فالضغط الصوتي المحبوس خلف المخرج وانطلاقه يحددان معالم الصوت tekanan suara yang tertahan di belakang makhraj pada huruf-huruf yang syadid majhur itu akan menghasilkan ya, dan ketika melepaskan makhluk tersebut akan membentuk satu suara yang khas yaitu qalqalah maksud dengan ma'alim khusus ini sudah maksud dengan apa qalqalah. Nah lihat pada huruf jin, Huruf jin ya lihat gambar dari kitab ketika diucapkan dia dalam keadaan sukun ad ad maka suara sedikit pun tidak ada yang keluar dari mulut. Kenapa? Karena makhrajnya telah tertutup rapat. Nah, karena suara tersebut tertahan, maka terjadi dorongan di belakang makhraj tersebut. Tekanan dan dorongan. Maka untuk melepaskannya, Al-Arab melepaskannya dengan mengkalkolahkan huruf jim. Jadi jadi apa? Aj. Aj. Aj. Fahmi? Nah, Ini untuk huruf yang syadid dan madhur. Wa tuwadhih as-suratan taliyatan intilaq an-nafas ba'da inhibasi fil hafi syadid al-mahmus. Fahuwa syadidun fi awalihi, mahmusun fi akhirih. Dan dua gambar berikut ini akan menjelaskan bagaimana mengalirnya intilaqun nafas, mengalirnya nafas setelah tertahannya nafas tersebut pada huruf asyadid al-mahmus. Huruf yang syadid yang tidak mengalir pada suara namun dia mengalir padanya apa? Nah, nafas. Fahu syadidun fi awalihi maka huruf ini dia syadid fi awalnya, pada awalnya dia syadid. Apa maknanya syadid di sini? Tidak mengalir padanya suara mahmusun fi akhirih dan dia mahmus mengalir padanya nafas pada akhirnya. Seperti kaf dan atta. Ya, Contoh al kaf lihat gambarnya itu. al kaf ketika kita ucapkan dalam keadaan sukun, ak, mengalir nggak padanya nafas, eh, suara. Nah, kalau tidak mengalir pada suara, berarti dia huruf apa ini? Ak. Huruf apa ini? Hah? Kalau tidak mengalir pada suara, berarti dia huruf apa? Syiddah. Nah, Kemudian dilepaskan makhluknya. Ak mengalir pada nafas. Berarti dia huruf apa ini? Mahmuzah. Berarti kaf terdapat pada dua sifat. Sifat al shidda dan apa? Al-hams. Nah, oleh karena itulah pengucapan kaf yang benar dan tak yang benar ada dua tahapan. Pertama, pertahan suaranya. Ak. Ini apa namanya? Sifat apa ini? Shidda. Kemudian tekanan suara itu dilepaskan dengan menghembuskan nafas. Ak. Keluar nafasnya. Ini sifat apa namanya? Alhams. Nafas sentuh. Terus sudah Ya. Demikian pula pada tak. At. At. Nah ini sifat apa namanya? Kenapa syiddah? Karena tidak ada suara yang mengalir. Dilepas tekanan suara itu yang mendorong di belakang makhraj dengan menghembuskan nafas. At. Nah, Keluarnya nafas ini disebut dengan al-hams. Nah, sudah paham ya? Nah, begitu. Dengan demikian kita bisa menghukumi suara kap, suara ta yang keliru, ya, yang salah. Setelah kita mengetahui, mempelajari sifat-sifatnya, kriterianya, kekhasan huruf tersebut. Ini manfaatnya kita mengetahui sifat-sifat huruf ya. Kita bisa mengucapkannya dengan baik dan benar, Demikian pula kita bisa menghukumi mana suara kaf dan tak yang keliru. Seperti seorang mengatakan tadi, pada kita contoh kita bahas. Ida Idza syamsu kum Kuwirat. Berarti ini apa yang dikurang ini? Alhamsnya tidak ada. Sifat sidanya ada tidak? Ada. Ada mengalir padanya suara. Namun tidak ada padanya apa? Alhams. Berarti kurang sempurna. Salah. Nah, Zikrat. Zik, zikrat. Ini yang salah apa ini? Yang kurang apa ini? Hamsnya. Tidak mengalir padanya apa? Nafas. Apakah dia huruf syiddah? Zikrat. Ya, karena tidak mengalir padanya suara. Asal itu. Adapun selain dari kaf dan ta, kutubu jaddin tambah hamzah, qaf, ba, jim, dal dan hamzah, ini semua huruf-huruf yang apa? yang syiddah dan maj majhul. Dia dikatakan syiddah kenapa? Tidak mengalir pada suara. Nah, ab. Ab. ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Ab. Sedikit pun suara tidak mengalir. Kenapa? Karena makhluk sudah tertutup dengan rapat. Adapun kalfalah yang ada pada kutbun jadi ini lain lagi permasalahannya. Ya. Tekanan itu dikeluarkan dengan apa? kalkola oleh al-Arab. Ab, aqo, ad, aj, ab, ad ad, aj, ad, ad. Nah, dikeluarkan begitu. Dilepaskan tekanan di belakang makar demikian. Tapi Ibnu Hamzah a, a nah, sedikit pun tidak a dipaksa paksa nggak bisa bisa. A, nggak mengalir soalnya. Beda dengan sad, as, sin, shin, ash, zal, al Beda ya? Nah. Baik. Dan dia majhul. Apa makna majhul? Tidak mengalir padanya? Ha, tidak mengalir padanya? Nafas. Awak nggak ada nafasnya. Awak nggak ada nafasnya. Ya, kalaupun ada mengalir itu sangat sedikit tidak teranggap. Dipahami? Baik. Inilah dimaksud dengan huruf syiddah. Paham ya? Ini yang dimaksud dengan huruf huruf syiddah atau sifat asyiddah. Nah pada kumpulan ucapan ajidul qatin bakat. Ada yang kan? Paham semua? Baik. Kita lanjut. Sampai jam 9. Wih, si lama. Si satu jam lagi. Baik. Nah berikutnya adalah ar-rakhawah. Secara ringkas, kalau asyiddah itu tidak mengalir padanya suara, maka rakhawah adalah huruf-huruf yang mengalir padanya suara. Itu saja. Udah kan? Nah, tinggal tahu apa itu hurufnya, alirkan pada suara, kejadilah dia huruf rokhawah. Mari kita lihat rincian dari ar-rokhawah ini. Ar-rokhawah itu lughatan. Ar-rokhawah secara bahasa maknanya adalah al-lin. Apa itu lin? Suatu yang lembut, lunak, mudah, seterusnya. Wasfailahan Maknanya adalah jarayan sauti inda mururihi fil makhraj. Secara istilah maka ar rahwa itu maknanya adalah mengalirnya suara ketika mengucapkan mengalirkan huruf tersebut pada makhraj ketika mengucapkannya dalam makhraj. Hurufu huruf-hurufnya dari huruf rakhwa baqil hurufil arabiyyah sisa huruf-huruf Arabiah yang ada ma'ada huruf syiddah wal bainiyah selain huruf huruf syiddah dan bainiyah contohnya apa shin ash ini huruf-huruf yang mengalir padanya apa suara kenapa mengalir pada suara karena makrot tidak ter tidak tertutup ada huruf-huruf syiddah yang membuatnya tidak mengalir pada suara apa karena makrotnya ter tertutup. Fahami? Nah. Baik. Seperti zai, az, zal, al. Ya, demikian. Fa, as, as, ya. Wal hurufur riqwa بعضها مهموس كالشين Wa ba'duha majrur kazai. Nah, ini perhatikan. Huruf-huruf rokhawah atau rikhwah sebagiannya mahmus. Apa itu mahmus? Mengalir padanya nafas. Seperti shin. Shin dia huruf-huruf yang mengalir padanya suara sekaligus mengalir padanya apa? Nafas. Letakkan tangan kita depan mulut kita. Ucapkan shin yang sukun. Ash mengalir pada nafas jelas ash demikian pula suaranya pun yang yang ditakwil ditampil suaranya condong cenderung untuk bisa dipanjangkan ash paham ya nah wa ba'daha majhur kazai dan sebagian dari huruf rokhawah tersebut ada yang majur apa makna majur Alhamdulillah selautnya apa? Al-jahar. Berarti tidak mengalir suara apa? Padanya apa? Nafas. Seperti zai. Az. Apakah ada nafas yang mengalir pada huruf zai? Coba. Praktekkan saya, Buktikan sendiri. Az. Kalaupun ada sangat sedikit sekali tidak teranggap sebagai mengalirnya nafas. Az. Tapi suaranya bisa dipanjang. panjangkan. Berarti huruf zai adalah huruf yang mengalir padanya suara namun tidak mengalir padanya nah, nafas. Paham? nah begitu. Baik. Ya. Nah perhatikan pada huruf-huruf rokhawa. Apa sebabnya yang membuat suara pada huruf rokhawa itu mengalir dengan begitu sempurna, begitu kuatnya? Apa sebabnya? Karena makhraj itu terbu, terbuka. Lihat layarnya, suara yang keluar dari kita suara ini tidak mendapatkan sedikit pun penghalang yang menghambatnya, yang membendungnya, ya dia keluar melalui mulut dengan begitu kerasnya contohnya shin lihat makhluknya, dia tertutup tapi ada celah untuk suara keluar dengan dengan kuatnya ash ash Fahami? Nah, itu sebabnya. Berbeda pada huruf apa? Syiddah lihat makrot tertutup. Suara mau keluar tapi tidak bisa karena terkunci oleh makrot. Ak ak dipaksa-paksa pun nggak bisa. Ak ya nggak bisa. Ya baik. Beda dengan apa huruf rokhawah. Makrotnya terbuka, inilah menyebabkan suaranya mengalir dengan begitu kuatnya. Difahami? Itu huruf rokowa. Dan juga perhatikan di antara rokoa ada yang apa? Ada yang mahmus, ada yang maju, Ada yang mengalir padanya nafas, ada pula tidak mengalir padanya nafas seperti huruf apa? Zai. Az. Mengalir suaranya, tapi nafasnya tidak mengalir. Az. Begitu. Fahami? Berikutnya al-bainiyah. Al-bainiyah lughatan at-tawassut wal i'tidal. Al-bainiyah secara bahasa maknanya tawassut, pertengahan, i'tidal, sama maknanya pertengahan. Wastilahan secara istilah maka al-bainiyah itu adalah ia al-jarayanu juz'iyyu bis-sauti fi makhrajil harfi بسبب عدم كمال غلقه Perhatikan, albaniyah adalah sifat albaniyah juga disebut dengan sifat tawassul. Ya. Juga disebut dengan sifat apa? At-tawaf, at-tawassul. Maka albaniyah itu adalah sifat yang mengalir sebahagian suara padanya. al jarayan juz'i mengalirnya sebagian lisaut, mengalirnya sebagian dari suara pada makraj. Sebabnya apa? Tidak mengalir secara sempurna seperti huruf rokhawah, tapi mengalir sebagian suara. Disebabkan karena ada kamali ghalqihi. Disebabkan karena makraj tidak tertutup terkunci secara sempurna. Nah, ini menyebabkan pada huruf-huruf al mengalir sebagian suaranya. Tidak huruf bainnya itu tidak mengalir padanya suara, juga tidak mengalir padanya suara secara kuat seperti huruf-huruf arwakawah. Sehingga sifat albaniyah itu sifat yang memperantari antara apa? Asyidda dan arwah arwakawah. Tidak huruf-huruf albaniyah itu terputus sama sekali tidak mengalir padanya suara, juga tidak mengalir dengan begitu kerasnya. Pahami? Berarti dia mengalir suaranya sedikit dan akan terhenti. Itu maksudnya. Huruf albaniyah huruf-huruf yang mengalir pada suara sedikit dan akan terhenti dengan sendirinya. Tidak dia kemudian sama sekali tidak mengeluarkan suara, juga tidak mengalir suaranya secara kuat seperti huruf ar Allah. Faham? Baik. Nah, ya al-bainiyah ya al-jarayan juz'i li sawti makhraj fil makhraj bainihi sababi adami kamali qalbihi. Nah, lihat. Apa yang dimaksud dengan sebab dari huruf oh, Baik, kita belum menyelesaikan kita selesaikan dulu. Huruf khamsah. Hurufuha khamsah. Huruf al bayniyah atau tawasitu ada lima. Majmu'atun fi qawlihim lin Umar. Terkumpulkan pada ucapan mereka lin Umar. Lam, nun, ain, mi ra. Ya, ini semuanya huruf apa? Al-Bainiyah. Apa makna lin Umar? Lin Umar itu lin itu fil amr. Berkata lana lana lanjutkan tafsir tasrifnya. Lana yali yalinu lin. Apa maknanya? Berlemah lembutlah. Umar, ini panggilan kepada seorang, ya Umar. Lin Umar, berlemah lembutlah wahai Umar itu maknanya. Ya, itu makna ucapan ini lin Umar. Nah, biasanya Umar itu terkenal tegas. Nah, nah, sedikit. Nah, gitulah Umar, gitu ya. Jadi bilang lin Umar. Nah, baik. Nah, perhatikan. Dari sisi suara, Huruf-huruf Arabiah terbagi menjadi tiga bagian. Dari sisi suara, huruf-huruf Arabiah terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama huruf-huruf yang tidak mengalir sama sekali suara padanya. itu yang disebut dengan huruf apa? Syiddah. Ini bagian pertama. Bagian kuat sekali. Ini disebut dengan huruf Huruf syidah contohnya hamzah a a a Ya bisa mengalir suaranya. Huruf-huruf rokhawah mengalir padanya apa? Suara begitu kuatnya. Ash, af, af, al, al, af, ada huruf yang tapi tidak terlalu kuat dan juga tidak mengalir sama sekali. Contoh, lihat, perhatikan ya. Bagaimana sifat tawasut pada kelima huruf ini? Lim, lam, nun, alif, mim, dan ra dimohon sambil lama berhenti serta biatnya dipaksa. Ya, al nggak bisa. Umar. Lam nun. Lihat. Sifat. itu bukan tabiatnya. Kalau lam kemudian panjangkan al bisa saja kan? Mana mau dipasangkan ya? Di pada titik tertentu. An Ash. juga tidak berhenti. itu ain yang lebih dalam. Tidak sekedar a, a seperti huruf hamzah, tidak a gitu seperti alif, tapi lebih dalam a. A. Tadi kan? A. Ini bisa. mengetahui bagaimana nah ya adalah tadi telah ketahui apa penyebabnya huruf-huruf ini demikian dia mengalir sebagian saja tidak disifati huruf-huruf yang sama sekali tidak mengalir padanya suara juga tidak disifati huruf yang mengalir dengan kuat pada suara, tapi di antara keduanya. Apa sebabnya? Nah, sudah kita sebutkan dalam tadi. sebabnya apa? Bisa babi lihat lihat kembali ke layar. Hiya al-jarayat juz'i lis Apa maknanya ini? Al-bainiyah adalah mengalirnya sebagian dari suara fi makhrajil harfi baini pada tempat turun yang huruf baini, bainiyah tadi. Apa sebabnya? Bisa babi adami kamali ghalqihi. Disebabkan karena tidak sempurnanya tertutup makraj pada huruf tersebut. Kalau dia tertutup dengan sempurna, maka akan menjadi huruf apa? Syiddah. Kalau terbuka dengan lebar, maka menjadi huruf rohwa Tapi ini tidak sempurna. Bagaimana tidak sempurnanya? Mari kita lihat satu persatu. siap siap Nah, siap kita lihat. Al-bainiyah fi harfil lam. Al-jarayan juz'i li sawt عند نطق اللام بسبب اعتراض طرف اللسان خروجه. Perhatikan. Lihat gambar Pada sebelah kiri gambar bagian samping mulut di sini. disebutkan di sini huruf lam. Ya, huruf lam keluar dari mana? Di adnaha hafa ditempelkan pada gusi-gusi atas. Ya, al al Nah, perhatikan. Ketika lisan, para lisan ini apa? Ketika hafatul lisan telah mengetuk makrotnya al maka suara yang keluar dari pita suara ini ya lihat ini lihat nah ini. al dia berhenti di sini karena bagian bagian depan tempat keluarnya suara Perhatikan, lihat tangan anak. Karena bagian depan tempat keluarnya suara, dia dapati suara tersebut tempatnya mau, mau lurus itu terhenti. karena Karena tertutup sudah. Namun ternyata dia masih mendapati celah untuk bisa keluar suara itu. Yaitu dari kanan dan kiri lidah karena tidak menyentuh sepenuhnya seperti ini, tapi dia terbuka. Nah, dari sinilah kemudian suara itu keluar berpaling ke kanan dan ke kiri, kemudian keluar melalui mulut jadi al. Uh. Ya teman-teman lihat al. Uh. ini nggak bisa kelihatan ya. Nah, tapi kalau kita ini bisa kelihatan. Nah, al-muhim seperti pendekatannya seperti gambar ini. Nah, nah lihatlah, lihat bagian depan mulut. Nah, inilah bentuk lisan bentuk hafat lisan yang telah mengetuk apa? Gusi gigi atas. Nah, dari depan sini, dari depan sini, suara tidak mendapati jalan keluar. Tapi dia masih mendapati apa? Celah dari samping kanan dan samping kiri. Kiri. Maka dari sinilah keluar suara tersebut. Berarti apa? Berarti pada huruf lam penghambatan suara itu tidak sempur, sempurna. Iya kan? Karena laf, karena suara masih mendapati jalan keluarnya. Berarti penghambatan suara tidak sempurna seperti huruf-huruf apa? Shin, shinda yang tutup sama sekali nggak bisa keluar. Ak, ak, nggak bisa sama sekali. Nggak dapat sudah suara itu jalan keluarnya. Faham ya? Nah, nah, inilah, inilah sebab kenapa lam itu suaranya sedikit mengalir al kemudian berhenti. Inilah sebabnya. Ya karena pada awalnya suara tidak mendapati apa e, tempat berkeluar, namun ternyata didapati sisi kanan kiri kirinya ada celah, dia keluar dari situ